kerjanya 24 jam gaji gajinya terpugu bapak majikan nurnya memiliki daster anyar jika nurnya mah ya daster tapi penting ulah dipakai ongkonya ah kasih ibu teh tapi sok ngegelan kita hati lalaki hargai mereka apa? mereka teh malaikat tak bersayap yang setia mendoakan kita di dalam sholat-sholatnya Allah Akbar Ketika kita sukses berekonomi, sukses bekerja, mereka apa? Allah lancarkan pencarian rezeki suamiku. Allahu Akbar, ya Allah, selamatkan suamiku. Seorang istri yang mendoakan dan merubah takdir kita dalam mencari rezeki. Hidup perempuan. Eh tapi seorang ngomongin opa. Allah Akbar. agama itu amal ayah ngasuk ke surga ayah ngamalkan namun tapi ke ayah film surga yang tadi rindukan nah naon siate bingung lah pokoknya Ninja Hattori nikmati perjalanan juga asik tong ini si ikhlas ikhlas tuh so kami harapkan artinya awewe mah bengkok tina tulang rusuk nu bengkok kudu lalauna bingung atuh pada ku awewe mah kan urin di Polda, di Polres, di Polsek, kamari di Galuh, di orang Polres, Polsek. Loba lelaki nu dilaporkan ke pemajikan karena kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kaya lagu beta Ria Sonata. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku lihatlah tanda merah di pipi bekas gemes tanda sering kau lakukan bila kau marah mengikuti salahmu mengapa gue tan sekolah baru nama cari cingwe lagu sakit kata malah kutip zaman or lagu udah pas pahelan hirup kene Ayuna. laporan ke polisi salaki abdi galak pak polisi tewas KDRT kekerasan dalam rumah tangga KDRT dan KDRW di KDLurah liur kan ku awewe mah di kasaran, di kerasan, nombok, kekeras, ngambek nah si lulus wae liur kan cek nabi lempengkeun lalaunya subhanallah abdi mah daripada cerai mending nama deui asapnya sama ah. ke istri ngomongnya gitu Neng aku teh bangga eh, punya kamu teh Subhanallah Allah yang nyiksa Ayah nguji deh ini juga Alhamdulillah dicabok Ah laporan Nyeri sih sok awewe mun abi pasti ada imah urang mah tara awewe nepi ka di koeran sapu urang di jero urang di jero di urang musieun anu mah istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah musrik naon jeung majikan teh musrik jeung ku Allah Ya, poligami oh aku mau poligami nanti. Kok, ayah. Ajarkan aku iman yang kuat. kuat dengan berdepan. Bersikaplah adil. Lalu tanggapi dulu, jadi unyak anjuk teh tina tekanan istri biasa namun ningali tatangannya di imah yah manya imah urang kieu wae sok atuh nganyu geus disijil ku gaji ayah ku surat keputusan digadekeun kate umur beak duit beak internet botol kecap duit lengit botol kecap ganti-ganti konsepnya pemanyuk ah keswe minta ke Allah penghargaan abdi ya Allah lunasan hutang-hutang abdi ya Allah moal masa kali-kali deh jadinya ikhtiar diberi jalan ke ya Allah abdi gaji 15 juta bah gawe di perusahaan mau dijaga mobil diberi handphone hanya wae tiap time hanya cantina lemburan cantina intensif nanti bisa sholat-sholat kaca 24 jam gawe nah, karena di research and development bagian yang penting lah di laboratorium di balik kering ke imammu kasabab ngerasa buka duit ini teh ke tempat hiburan ke diskotik sabalah DKM diskotik karaoke masa tapi stres eh, itu berkah karena bekerja tapi meninggalkan sholat Bukan sholat yang menyebabkan kamu sibuk, tapi kesibukanmu yang kemudian melarikan kamu sholat. Pertanyaan, air rezeki di Tak kurang teh bisa sholat sholat acan, duit maloba, tapi hati stres, mabok, mabok lagi, mabok lagi, mabuk lagi, mabuk lagi. Cek Jainuddin. Ya, minuman keras, apalagi judi membuat kau malas asli nak mabuk deh mabuk deh dari mana teh eneng hayang non ayah hayang utah ibu sampai curi pemajikan masya Allah gitu wae eh? berwain orang ku itu pinangan non sih jangan tenang mah tenang mah lina duit ala bidikrillah tatma'inul kulub mga tenang deh mah ingat ke Allah hati tenang ini mantan Allah. Ini Allah kan. Allah tuh siapa? Allah kan. Allah sok. Allahu Akbar. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Kiri turun tangan. Ampun ya Allah. Penjahat dia angkat tangan. Ditembak mah. Mau Coba lupa. Emak suku. Kita pernah jadi penjahat. Capeknya mau. Jadi tidak setiap nu berkah, tapi nu berkah pasti ber ujiannya gua apa tuh hanya saya masuk penjara istri nggak kuat minta cerai rumah dijual pakai urusan jadi duit setan di dahar iblis gawe ya, resmi ngancur ibadah akhirnya dari no istri cerai nikah sama yang lain sakitnya tuh di sini itu bukan anak oh, cekom bensin dari nol pasti mau lain lain nanyi dari jongol kita ya, majak ngajak gerakannya kami tinggal di letik lah coba kan mah gede Tahu pun gak kok bensinnya bener pak dari nol siap tinggal nyahoy urusan memang di nol kan nol tapi terus minta aku jangan ke induk dukun sama induk saya mah dukungannya Epi rumah tangga hancur gawe kadon nganter Epi jadi kir nges mati Allah sok tahajud minta dibagikan dari kabel jadi minta lagi ke Allah Ia kanak budu wa ia kanas hanya kepadamu ya Allah kami beribadah hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir aku wakilkan semua masalah ini kepadamu ya Allah tolong aku hmm, sayutik sayutik ngaji pi ngaji karena memajikan ke seluruh budak di bawah KB imam pea cicing deh yang kolot nong nah, kegiatan teh ngaji cerik seni ingat ke budak ke duit ngaji lebih bidik nilah walau di tenang budak kamar sarehat pinjam artina sapoe saayat di lumuluh poe di lumuluh ah eh, tapi tong ngaji hukum, juk kami tenang hati sempet frustasi bu ke masjid. Salim bu, ku barudak. Jing sholat, ya. Tapi diajar sabar. Barunya barudak edan adan anjing aya nama nama dia mah mabok anjing Allahu Akbar terus jadi meureut cimata ngaji salat menang gawe gawena naon eh daek mau tiba saya otomatis satunya macam buku cobaan nya perhatikan relatif banyak langsung coba langgan Allah Daya tak surat terpendek di dunia ya. tapi pakatku GR boba jemaah ku ngesal pada pemimpin sama berdeke wal asri sesungguhnya Allah itu satu Kenapa gue walau tadi tadi yang di mantek eh rupa udah sambung diajar sepeda ke lagu. akhirnya apa Rantai Wal asli? langsung reangan. saya rawasin ceramahnya cik rawasin naona rawasin nya. Saya beda diajar. Ustaz kersatnya di jadwal, menang mimpi jadwal jadwal lagi. Saya jadi demikian ah ngaji we dengan ilmu sampai ke balibu aniola ya. Dikutuk kok jadi ustaz. Ngajar ikro, ngajar ke imam-imam privat. Ya orangnya diajar dari diajar di tajwid. Ayah di penghasilan teh Bu. Bisa beli motor. Bisa nyicil di imam masih nggak ngaduda cerita nanti ayah nabi rob cinta Dude Herlino Dude Effendi Epi Herlino kemarin ngobrol dengan Dude Herlino di ya Jakarta kan, Bang Dude itu yang cerita Mihrab Cinta tuh gua banget sempat di penjara sempat dituduh maling akhirnya saya jadi ustaz dan ini terbukti panggil jadi ustaz Dude Herlino eh luar biasa bu mulai diundang tablik akbar jadi coba pegawai anu tadi kan tapi duit jadi halal demasang tarik ada orang mah butuh amplop butuh usina eh. nu tadi nameli nganyuk cash tapi tong pedir buat batu butuh sok pakai batu batu butuh sok pakai tapi kalau bisa beli ambulan kedua naon nu mau sok rek balik dia juga. Walau digantian. Jadi ayat rumusna, lamun hayang bebas tina riba surat 35 ayat 2 surat Fakir. Innal ladzina yatsuna kita Allah mimitian tonggoreun ngaji di artina di tafsirna. Wa aku musolah ke masjid tepat waktu berjamaah rezeki mah di masjid. Itu jam-jam itu beak-beak di masjid al Haram usaha jaralah dekat masjid rezeki yang di masjid ya Allah memberi rezeki terus sedekah setiap detik berkah lawan riba itu sedekah maka tadi ngobrol sama mobil dan kernikis riba nah ku cara kemana pinjaman tanpa bunga nah gitu we gue dana teh terus diberi menang, tapi sok pohon menang. kata ujian hanya apa yang terjadi jadilah seperti hari ini bisa ngobrol penjelma disajian pesantren tanpa proposal. Oh, innaka la libun mi'at. Janji Allah itu benar. Mau nggak pakai rumus Allah? Datangi Allah, nanti Allah datang Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Minta pelunasan kepadaku, nanti aku lunasi. Percaya itu? Eh, kalau pun percaya. Kusi mama doaku eh, mah bakal benghar. Amin, mah tapi eh, mah bakal bakal mulih ke luar negeri gratis unggal bulan ayah jatah umroh ke eh, April mah ke Al Aqsa ke Mesir ke Istanbul Istanbul jadi semua ya tapi eh, mah baju ge moal meuli endos kami dahar ge moal maya satasik sagaleut ningali urang dahar iya, biasa di potong. ridho ilahi karena ridhonya yang maha minta doa hidup umbah sukuna uyu, saya matana pakai kura mas eh asli kapan terakhir menandakan wajah kita ke wajah ibu kita minta ridho dan maafmu dan pernah mantap hutangnya terlunas lunas kadon anting si mama lengit kongkorong copok dulang lepas cilutun saya memang minta maaf cium keningnya mah maafkan Evi ya selama ini merepotkan mah eh mama yang naon Evi mama mah dayang Evi bengar nolong benghar ge kufur ka Allah mah biar Allah yang benghar, salah bahi benghar. mama yang naon Evi yang mama moga budak soleh lu soleh mah pasti pinter lu pinter mah minum tolak panik. Oh siap suka suka miskin sering ngomong punya pejabat nu korupsi paminter tapi kan bersoleh nak gaplay gaul tapi soleh nu berkah mah pasti berkah tinggal Nabi Ibrahim jam-jam manasik haji kurban, Ismail teureun-teureun pahalana pagangnya mama mah hayang mau teh soleh nama betul soleh bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh Al-Anbiya surat 21 105 penting nangis hampura kemanya mayorinya ah kana ka inung baru tapi geus dikawin batu nah, muang kegebat itu muang balik itu tadi teh buka budak dua teh. buka budak teh. jadi nggak ada yang mungkin api pun menjadi dingin bagi Ibrahim kurang lengit dibalikkan. yakin la in syakartum bersyukur ayah dina yang Allah kalau tambahan dengan non sih epi mana mobil tiap bulan sekali ganti ke ngeuli jeung PPKB na eh asli na Allah Akbar tong ditinggalin detik berapa lain kang jeung Dimas ya gitu kau sok memang Qul uri astajib lakum mintalah kepadaku nanti aku beri orang mentara minta Allah minta rasa laki tak kainung gak apa-apa hari ayah hari Allah menyariu iya, gitu, money is not everything uang bukan segalanya but no money everything is nothing tapi itu bukan duit beli oh gini gitu. cantik ganteng bukan segalanya apalagi kalau nggak cantik nggak ganteng rezeki uang ya tidak naon sih kan ya opat rumus yang bebas riba yang pakai rumus nu mana min kali plus sama dengan cik dalajar tuh min kali plus sama dengan naon artinya niat salah cara bener salah niat ngajahat cara ngajabat tadinya suka kaya jadi suka miskin siapa di penjara terus. plus kali min sama dengan min niat bener cara salah salah dagang nama bener dipaksa pasar murangan timbangan mual barokah mun edeuk ya min kali min sama dengan plus muniatnya salah cara nanti kudu salah bener ya tapi salah penjahat tau nama mah cik lah ninja hatori plus kali plus sama dengan plus niatna karena Allah dengan rezekina cara Rasulullah kadituna barokallah subutul khair jihadatul khair moal beak beak kumis beak silet aya pabrik kumis aya ge pabrik silet jadi beakna silet kuno pakai nanggung, ngadepokan namun tuh nya buatan Allah mah dipakai teh lain beak kadon namanya tukang beca siapa sabak bing-bingna pakai ngabose meotan ngasan balik kiri coba tukang beca mana sama kita happy tapi ulang lebih deh ngomong kamu sok iya sepatu pakai lempang ngipisan nganelan suku tong di sepatu pakai lempang nganelan ngipisan salah ngajak beragam nganelan mah ngajangkungan pendek mah pendek Punten anu penek punten. Nu jambung tong sombong disebut jambung teh jasa ieu. Anu penek. Anu penek tong nyebut penek ka sini. Punten punten. Sanes penek jambung yang terhambat. Anu hideung tong nyebut hideung bodas kolot. Kababi ge abi mah tara nyebut babi sapi penek. Plus kali plus sama dengan kudu plus berkah pemacarana Ustaz wala talbisul haqqa bil batil tong sok nyambut adukeun nu hak jeung nu batil mungkin nanti jelas dari cak-cak ninggang karena susu tadi saeutik dicak-cak jika ya, cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok, tapi cak-cak karena muntung laun-laun disampung hati-hati haram riba dengan ngaganggu sare ibadah pintu doa jadi pulsa maka Allahumma kfini ya Allah cekap bihalalika nu halal halal wa anaromika jauhkan nu haram haram Wagnini mengharkan abdi bipadika kurizki langsung dianya aman siwaka langsung Ustaz badeka Turki diongkosan 9 hari empat benua sembilan kota Maya tuh, dengan saya deketin Allah hujat ajaib kali ya Allah kasihan nanti bojo di deh ada diberen yang cokot asal tong ribet tong ribet mau lagi gitu langsung bebeja pak pria berat minta izin berat minta maaf pak pak berat minta izin berat minta maaf ini ngesong izin mau nggak manggil minta maaf wah yang bengar diberi sarana bengar bengar bengar mah ikhlas taslina darumus nage ud'uni astajib lakum la in syakartum la ajidan udkuruni adkurtum ingat eta teh pabentasan imah teh jadi boga opat da opatan imah rezeki nanti salah kamu hidungna yatim aya budak yatim eh rezeki yatim tulungan kurang Allah resepkeun dibere jeung rezekina jeung mukminan jeung imanna mata punya angka yatim tong kagoh punya angka indungna eh seri wae <laughs> praktekus kantong bebeja ribu, ngeunang teu pasiannya bulan pertama teh tapi bagus piring kalau mari kapangi kalau mari piring bagus, tas saya kapangi nyaru. tapi bulan kedua mah itu udah diganti ku piring plastik Eren, eren, eren, mengkonsumsi riba berkah mayana ibadah solusinya sedekah No jaminan anak lamun kurang dengan maca Quran, keren eureun Quran, keren sholat tepat waktu berjamaah, keren sedekah, sedekah, ulaika yarjuna tijaratan dan tabur. Surat Fatir ya, tadi mereka berharap perdagangan yang tidak merugi. Ayo mau yakin Allah daripada kabar aslinya. Saya yakinnya berapa tuntunnya tahadus binikmah diberi kepercayaan saya ngurus yatim 360 hari ini Ilham boga tilu ge ya, santai Dan boga berkah di yatim segini apa kurang tuh? Menggudang hayang jajan urang kolotan tuh bukan duit nyeri hati tuh Enak tanya batin mun yatim hayang jajan minta Tik tong pergi tapi Mesti yakin sekitar urang jajanan Mun ingat ka indungna Aku eh indung mana teh urang Siung sirahnya untuk boga muda jadi boga muda Ku yakin Maka tergoyang gara-gara jasa seorang yakin Jadi ngelawan riba mah sing nyaman yakin Mau mau boga budak asli. Pemirsa lu ganti doa mereka Ustaz. Doakannya mobilnya si ngelubah Oh, Pak, kurang angkot di Bandung. eh, astagfirullah. Udah ini nanti kali ngapcung ke curug, aduh. cara Allah sedekah jakat Impak sedekah mainan tangki kunpi kalau kau keluarga aku ganti nggak semua ngebahas ini bapak kita memang solusinya jadi orang merawai hutang dilelep tina hutang teh jarang sedek tak sedekah lawan riba mas sedek ninja hatori nikmati perjalanan hidup asik tong riba tong ribet mudah terlibat jaga perbatasan ikuti aturan Allah rumusnya yang jadinya Al-Baqarah dua genap hiji kurang ngeluarkan sabutir dipelakan turun jadi tujuh butir tina tiap butir jadi seratus melak jago hiji kurang sedekah seribu kali tujuh kali seratus jadi tujuh ratus ribu etan bisa laki di bunga mah gede kunaon renten diharapkan Allah berhak ngarenten mere bungana tetamu surga bonus setuju tidak mata nu ada rezeki rentan mah jika nu kasurupan oh tingali perhatikan gebek gebek gebek 100 kali sampai nggak gebek maut rek digebekan mah gitu sok ah sekali saya doa anak nih balengar nah, Iya, wiridna Sayyidina Ali mun poe Jumat 75 kali sampai di Jumatan. Wiridkeun ya. Allahumma kfini yo. Allahumma kfini. Ya Allah. Ya Allah. Cekapkeun kanggo abdi. Cekapkeun kanggo Bihalalika. Bihalalika. Nu halal-halal saja dari sisimu. Wa an haramika. Jauhkan yang haram-haram dari sisi kami. Jauhkan Wagnini Kayakan kami ya Goni Bifadlika Dengan karunia langsung dari sisimu Aman siwaka Bukan dari selainmu benar langsung dibereko Besar hoyong hammer tuh apa hammer mobil nu para para ya. hari dangke pencet para angin muka. Oke fatwa di hari ini kita mungkin 7,7 banyak mah tilu miliar penting ngaji ustaz daripada tidak mau kali taikan Oke fatwa di hari pokok pokok pokok ngong ngong ngong pokok pokok kita jadi gandeng gitu bisa sare pokok pokok kan anu sirik mah ngomong saya sih pejabat saya sih sombong pisan sana batur macet mana yang menang ngaji curang deh Badengi ya, itu macet mah badengi ngomong teh. Kan jadwal ukurna turun naik kurang teh. Anu parana langsung dia Pak Langsung how's that happy? Padahal mobil minta ke Allah ya Allah hammer ya Allah hammer Oke kan jadi berewayat ya Allah apa tuh hammer Riwa Sebut ah cicing di Indonesia yang balik ke Tasik aja Riwa dan jalan mentana kapagawean mentana kadunungan menta maka Allah utuni astajib laku kami dibere kan pantas temennya dibere yang jodoh wae hese jadi waktu itu menulis nu dan beungeut kulit dan sepion siapa teh sakit itu hayang menang Raisa orang iso lah oh nih gua apa Muhammad Rasulullah apa Nabi Yusuf Asep 50% kegantengan cowok yang ada di dunia di Yusuf 25 persen di Muhammad, 15 persen di Ustaz Evi. Saya sana dibagi. Saya ting ewan. Takdir. Soleh luar biasa. Muhammad, sarang lama kepemanyikan sopan. Ibu hoyo oh ya, nggak dicaloge jika Muhammad Rasulullah. Kereta. Ngerti gak Aisyah kan? Saya sih udah apa Siti Aisyah solehna tulisna Allah Akbar sayang bukan juga Aisyah aduh wani mau kita rumah payahana aing ya di bejaannya tong minder ku banget pamer Allah awewe air mah tenangan nu goreng banget awewe air mah lebih nangan nu goreng banget tapi teu goreng gini tak kasep jadi jamin udah nggak kasep dengan bayu eh saya itu nggak ganteng cuma gentle dan ngangenin Kamu jawab tuh kita tidak sama di kartu tanda penduduk tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga aku tambah kamu teh kita tahu ya maaf sekali kalau aku sering meminjam namamu untuk doa-doaku. preta Jika kasih tubuh pak ke pea, pea, pea. Tasepio disebut tubuh. Nenek balikan nih ke Allah. Tapi aja, jangan kau kejar fisik, cantik, gagah, ganteng, kaya, dan hebatnya sudah pinjam namanya ya, tak sih eta ya, tak abis bobo ke kalau dilembutkan hatinya, neng kembali mah ka akan cuma dipaksa cuma bunga Pangberatnya perlombaan ngahalina susah naon lomba angkat piring jajatan mantap. mantan Mamun mantan ngondang ustaz datang bukti kuat iman cek kuat ikhlas salah kina yang nambul Ngeles we bae teh buat sasalamanna datang. Mana lagi ngerasa makan aku ya. Terus saya elektunan, mang lagu mang hijau. Saya dua puluh ribu. Lagu noncep, kandas kita balik. Bila so tahu lu. Jumlah-jumlahnya. Si anjing ya, eh. gelut Hei, hei, hei, hei. Tong tuan siapa teh. Minta diri ke Allah. Ya Allah berarti itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Lain pek rumah anak dengan doa doakan pada enak orang sukses datang dari oh aku ya langsung lagu ini kau datang dengan penuh sesal Mencoba untuk meruntuhkan hatiku Aku tak bisa mengulang rasa itu Bila kau ingat kau pernah mengkhianatiku Mewek diantar siksari Air matamu tak cukup bagiku Untuk melunakan semua yang terjadi Apa terlalu sakit Luka di hatiku Aku tak bisa Mengulang rasa itu pingsan tunggu, tunggu, Wah, iya. Allah dulu, Allah lagi, lagi, lagi Allah. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena Setuju? Setuju. Di situ beli kopi sakit tuh ya. Pertama kayak putih, tamat deh. Kamu ngasah deh, kasih kayak pondok, kasih kayak panjang. Pamplop main di situ, lembung pondok, lembung panjang. Apa amplopnya ngasah gitu? didoakan orang sing benghar amin hebat riba amin nu hadir ayeuna tahu dia sing haji jeung umroh bican kawin sing karawin deui Betan boga imah sing di imahan. Anu keur aya masalah sing dibebaskan. Anu goreng patut digasetkeun. Digeliskeun. Cek amin. Kasalon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.